Ayuhal muslimuna ibadallah. Pada hari ini 10 Zulhijjah 1438 Hijriah bertepatan dengan Yaumul Jum'ah merupakan keistimewaan dan keutamaan sekaligus kehormatan kepada kaum muslimin di seluruh dunia di mana pada hari ini Allah kumpulkan baik kita semuanya dua hari raya Idul Adha dan Idul Jum'ah yang ini merupakan anugerah yang luar biasa suara takbir tahmid tahlil bergema di seluruh penjuru dunia sebagai bentuk syukur kaum muslimin terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan demikianlah Allah membimbing kita untuk mensyukuri dan membalas anugerah demikian pula kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kesyukuran bukan dengan kekufuran membalas kemudahan dengan ketaatan membalas kelapangan bukan dengan kemungkaran meskipun Allah Subhanahu wa taala ghaniyun alamin Allah tidak butuh dengan ketaatan kita Allah enggak butuh dengan kebajikan kita Allah enggak butuh dengan amalan ibadah kita namun sesungguhnya itu semuanya kembali kepada kita masing-masing walhamdulillah ayuhal muslimuna ibadallah Demikian pula ini Allah perintahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Allah memberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam kenikmatan, keistimewaan, demikian pula keutamaan untuk membalasnya dengan kesyukuran, untuk membalasnya dengan amalan kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر innahu kana tawwaba apabila telah datang pertolongan kepada kaum muslimin demikian pula kemenangan bagi umat Islam maka anda wahai rasul anda wahai nabi akan melihat manusia berduyun-duyun berbondong-bondong berkabilah-kabilah bersuku-suku datang kepada anda untuk menyatakan keislamannya dan itu merupakan anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah demikian pula kepada umat Islam kepada kaum muslimin yang kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir maka hendaklah anda wahai nabi wahai rasul memperbanyak tasbih memperbanyak zikrullah memperbanyak takbir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah yang ternyata ini merupakan tanda semakin dekatnya ajal Rasulullah alaihi salatu wassalam. Innahu kana tawwaba dan dialah Allah yang maha penerima taubat. Demikian pula di dalam tempat yang lain Allah sebutkan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dan ketika kami, wahai Nabi, wahai Rasul, telah memberikan anugerah dan kehormatan kepada anda berupa Al-Kautsar, telaga yang besar yang Allah siapkan di dalam jannah yang Allah lebihkan dari nabi-nabi yang lainnya. Kemudian kata Allah, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka hendaklah Anda wahai nabi wahai rasul salat untuk Rabbmu. Demikian pula berkurban untuk Rabbmu. Sehingga demikianlah bimbingan Allah kepada Rasulullah, demikian pula kepada umat Islam agar membalas kenikmatan, membalas kelapangan dan kemudahan dengan ketaatan, dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemaksiatan, bukan dengan kemungkaran, bukan dengan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah yang ini seluruhnya merupakan upaya kita untuk menggapai dan meraih mahabbatullah, kecintaan Allah, keridhaan Allah kepada kita. Sehingga Allah Azza wa Jal memberikan anugerah kepada kita berupa surganya pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu, di antara sebab-sebab, demikian pula tanda-tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'u sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Di mana ketika seseorang mengikuti sunnah Rasulullah dalam hal akidah, demikian pula ibadah, dalam hal muamalah, demikian pula akhlak dan lain sebagainya, maka dia termasuk orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah ridai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Katakan wahai Nabi, sampaikan wahai Rasul, kepada siapa ya Rabb? Kepada orang-orang yang aku cinta kepada Allah, orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka ikutilah aku, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam termasuk jalan keselamatan. Bahkan merupakan sebab terbesar untuk menggapai dan meraih mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasannya kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum Dan niscaya pasti Allah akan mencintai kalian apabila kalian mewujudkan yang pertama tadi. Demikian pula pasti Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Perhatikan ayat ini. Allah menjadikan standar kecintaan Allah kepada hambanya bukan kepada kedudukan sehingga siapa yang punya kedudukan pasti Allah cintai demikian pula di dalam ayat ini Allah tidak menjadikan standar kecintaan Allah kepada hambanya yaitu dengan kekayaan di mana setiap orang yang kaya pasti Allah cintai demikian pula ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menjadikan standar Allah cinta kepada seorang hamba dengan popularitas dengan ketenaran sehingga siapa yang terkenal, siapa yang populer pasti Allah cintai. Tidak demikian. Demikian pula ayat ini menunjukkan Allah tidak menjadikan standar kecintaan Allah kepada hambanya. Ya, dengan garis keturunan yang mulia. Sehingga siapa yang lahir, yang berasal dari keturunan yang terhormat, yang tersohor, pasti Allah cintai. Namun ma'asyirah muslimin rahimakumullah, ayat ini bersifat umum Siapa saja, baik yang punya kedudukan ataupun yang tidak punya kedudukan, yang punya jabatan ataupun yang tidak punya jabatan, yang populer, yang terkenal ataupun orang rendahan, yang namanya tenggelam di tengah kaumnya. Demikian pula baik yang punya kekayaan ataupun yang hidup pas-pasan. Ayat ini umum. Yang jelas, Anda menginginkan mahabbatullah. Anda ingin meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala ittiba'us sunnah maka ikutilah sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam siapapun anda kemudian sebab yang lain demikian pula sekaligus tanda yang lain agar meraih keutamaan berupa kecintaan Allah mahabbatullah adalah al-qiyamu bin nawafil menjalankan apa-apa yang disunahkan di dalam Islam baik salat-salat sunnah demikian pula puasa-puasa sunnah Demikian pula sedekah-sedekah sunnah. Haji dan umrah yang sunnah. Demikian pula amalan-amalan sunnah yang nawafil yang lainnya. Yang ternyata Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam hadis kudusi. Di mana Allah berfirman. وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِ nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba. Hamba Allah. Orang yang beriman. Dia berusaha untuk dekat kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah sampai kata Allah hatta uhibbah sampai aku mencintainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini antara sebab seseorang meraih dan menggapai mahabbatullah yang kemudian di antara sebab yang lain seseorang bisa meraih dan mendapatkan kecintaan Allah, mahabbatullah subhanahu wa taala adalah as-sabr bersabar indal ibtila bersabar ketika tertimpa ujian musibah demikian pula cobaan dia bersabar ya. tidak protes tidak menggerutu ya. tidak berkeluh kesah namun dia bersabar dan justru ketika dia berusaha untuk menahan dirinya untuk berkeluh kesah dan berusaha untuk sabar bahkan ridha menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah mencintainya bahkan itu termasuk tanda Allah mengampuni dosa-dosanya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi demikian pula Ibnu Majah dalam sunannya kata Nabi alaihi salatu wassalam inna 'idhamal bala ma'idhamil jaza wa inna Allah Idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu Rida wa man sakhata falahu sukht kata Nabi sesungguhnya balasan yang Allah berikan, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mereka mendapatkan ujian ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan besarnya ujian yang dia terima. Besarnya pahala, besarnya balasan, kebaikan yang Allah siapkan bagi seorang hamba itu seiring, sebanding dengan besarnya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh kerana itu kata Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum apabila Allah mencintai satu kaum apabila Allah mencintai seseorang apabila Allah mencintai seorang hamba ibtalahum maka Allah akan mengujinya mengujinya baik dari dirinya Demikian pula terkadang ujian dari keluarganya, dari anaknya, dari tetangganya, dari kerabatnya, dari masyarakatnya. Ujian semuanya. Ibtalahum. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman radhiya faman radhiya falahu ridha." Barang siapa yang ridha dengan takdir Allah, dengan musibah dari Allah, ujian dari Allah, falahu ridha kata Nabi, maka dia berhak untuk mendapatkan dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ayuhal Muslimun, ibadallah, barang siapa yang murka lagi marah, berkeluh kesah, protes, menggerutu ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala maka dia pun mendapatkan kemurkaan dari Allah, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal muslimuna ibadallah di antara tanda-tanda yang lain. Demikian pula sekaligus sebab-sebab yang lain untuk menggapai dan meraih mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bersikap tawadhu rendah hati di hadapan kaum muslimin. Kasih sayang dengan mereka, mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keras lagi tegas kepada orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Islam. Dan demikian pula senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik berjihad melawan syaitan, iblis dan bala tentaranya. Demikian pula berjihad melawan orang-orang kafir bil hujjati wal bayan was sinan berjihad melawan orang-orang kafir dengan hujah. Demikian pula penjelasan bahkan ketika dibutuhkan dengan senjata sekalipun. Demikian pula berjihad memerangi kaum munafikin bil hujjati wal bayan. Dengan hujah, dengan bayan, dengan dalil, dengan nas Al-Qur'an demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula sifat yang berikutnya la yakhafuna laumata laim. Di antara ciri Habibullah kekasih Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak takut dengan celaan orang-orang mencelanya ketika dia berjalan di atas kebenaran. Sifat-sifat ini ayuhal muslimuna ibadallah seluruhnya terkumpul dalam satu ayat yang mulia. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa adzillatin 'alal muslimin أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لومة لائم Wahai hamba-hamba yang beriman, siapa di antara kalian yang ingin murtad dari agamanya, silahkan. Allah tantang di sini. Allah enggak butuh dengan iman kalian. Allah enggak butuh dengan Islam kalian. Allah enggak butuh dengan amal soleh kalian. Silahkan. Man yartadda minkum an dinih. Barang siapa ingin murtad dari agamanya, silahkan. Dan Allah enggak butuh dengan kalian. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Dan janji Allah, Allah akan mendatangkan satu kaum yang lebih baik daripada kaum tersebut. Lebih baik, lebih afdal, lebih utama, lebih semangat, lebih kokoh Islamnya, lebih kuat imannya, lebih mantap tauhidnya. Silahkan. Allah akan ganti mereka. Kemudian di antara sifat mereka, yuhibbuhum wa yuhibbunah dan Allah cinta kepada mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah dan sudah kita sebutkan di awal di antara bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah dengan ittiba'us sunnah dengan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian sifat yang berikutnya kata Allah azillatin 'alal mu'minin bersikap lemah lembut tawadu' rendah hati di hadapan kaum muslimin, di hadapan saudaranya, tidak sombong, tidak congkak, tidak bangga, tidak merasa lebih daripada yang lainnya. Sebaliknya di hadapan orang-orang kafir, izzah. Dia punya izzah, punya kemuliaan, punya kehormatan, gak merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Kemudian sifat yang berikutnya kata Allah, yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala wa la yakhafuna laumata laim Sifat yang lainnya kata Allah mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter dan sifat tidak takut, tidak gentar, gak minder dengan celaan orang-orang yang mencela mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah. Termasuk sunnah Allah. Sunnatullah bahwa ahlul haq dari masa ke masa min aqalin nas termasuk kaum minoritas dari dahulu sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah. Namun di antara sifat mereka, meskipun mereka kelompok minoritas, jumlahnya sedikit dibandingkan dengan keumuman manusia, keumuman masyarakat, bahkan keumuman kaum muslimin. Namun mereka zahir, menampakkan kebenaran dan tidak canggung lagi malu untuk menampilkan bahwa inilah sunnah, inilah tauhid. Tidak malu-malu wa la yakhafuna laumata laim. Oleh karena itu, demikianlah telah menjadi sunnatullah alul haq kelompok minoritas. Kelompok minoritas. Oleh karena itu, kita mendapati di dalam Al-Qur'anul Karim tidaklah penyebutan al-kathrah jumlah mayoritas melainkan dalam konteks celaan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, bal aktsaruhum la ya'lamun bal aktsaruhum la ya'qilun wa inna katsiran minhum lafasiqun wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an bahwa mereka kebanyakan manusia kata Allah la ya'lamun tidak mengerti apa-apa mereka jahil dan kebanyakan mereka adalah la ya'qilun la yafhamun mereka bukan orang-orang yang faham Bahkan kebanyakan mereka, mayoritas mereka la fasiqun kata Allah. Orang-orang fasik. Kemudian kata Allah, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Dan apabila Anda wahai Rasul, demikian pula kepada umatnya, kita termasuk di dalamnya. Apabila Anda mengikuti kebanyakan manusia, terlebih dalam beragama, yudilluka an sabilillah akan menyesatkan Anda dari jalan Allah menjauhkan anda dari al-haq, dari siratal mustaqim. Itu sesuatu yang pasti karena Allah yang menyebutkan. Oleh karena itu, kita perhatikan. Justru sebaliknya, kelompok minoritas mereka adalah disematkan kepada ahlul haq. Wa qalilum min syakur. Dan sungguh amat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata Nabi uridat alayya al-umam faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rat wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad Suatu hari aku ditampakkan oleh Allah kata Nabi umat-umat terdahulu bersama dengan para nabi dan rasul yang ada pada mereka Kemudian kata Nabi, aku melihat di sana ada seorang nabi, pengikutnya hanya segelintir orang saja. Demikian pula di antara para nabi ada yang pengikutnya cuma satu dua orang saja. Bahkan di antara para nabi ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Oleh karena itu ayuhal muslimuna ibadallah. Ketika ahlul haq mereka jumlahnya minoritas sangat sedikit sehingga sangat mudah untuk dicela, untuk dihina, untuk diintimidasi, untuk direndahkan, untuk dikucilkan. Maka sifat Habibullah adalah la yakhafuna laumata laim. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut celaan orang-orang yang mencela mereka. Oleh karena itu, Al-Imam Fudail bin Iyad demikian pula semakna dengan apa yang disebutkan Al Imam Al-Za'i rahimahullah Abu Amr. Alaihima rahmatullah. Kata beliau, ittabi' tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyak wa turuqad dalalah wa la taghtarra bi kathratil halikin hendaklah anda ayuhal muslim mengikuti jalan kebenaran jalan petunjuk sunnah Rasulullah jalan tauhid dan jangan memudaratkan Anda. Jangan menjadikan Anda minder, takut dengan sedikitnya orang-orang menempuh jalan ini. Sebaliknya kata beliau rahimahullah wa wa dan hendaklah kalian berhati-hati dari jalan-jalan kesesatan. Kenapa? Karena banyak pengikutnya dan jangan kalian tertipu, tergoda, terpesona, terperdaya dengan slogan-slogan apa yang mereka sebutkan di tengah kaum muslimin. Dengan banyak pengikut mereka. Jangan tertipu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Beliau mengatakan, "Ya ahla sunnah tarafaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas." Wahai ahlu sunnah, wahai ahlu sunnah tarafaqu. Hendaklah kalian bersikap lembut. Bersikap lembut tawaduk di antara kalian. Semoga Allah merahmati kalian. Semoga Allah merahmati kalian. Fa innakum min aqallin nas. Karena sungguhnya kalian adalah kelompok minoritas. Maka di antara sifat yang lainnya dari karakter Habibullah, orang-orang yang rindu dengan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah at-tazawur fillah, saling mengunjungi dengan saudaranya karena Allah. Demikian pula at-tahabu fillah, saling mencintai, menyayangi terhadap saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula at-tabadul fillah, saling berikan bantuan, saling berikan dukungan dan masukan dengan kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula at-tajalus fillah, saling duduk, ya bermajlis ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karakter Habibullah. Disebutkan dalam hadis kursi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, fima akhrajahu Ahmad fi musnadih. Demikian pula Tirmidzi dalam sunannya dan Al-Hakim dalam mustadraknya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam qala Allah azza wa jalla Allah berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya telah menjadi hak ya, dan berhak untuk mendapatkan kecintaanku kata Allah yaitu orang-orang yang mereka saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang saling bertazawur, saling mengunjungi karena saudaranya, karena istiqomahannya, karena ketegarannya. Demikian pula orang-orang yang senantiasa bermajlis karena kebaikan, ingin istifadah, mengambil faedah ilmiah, ingin belajar, ingin islahul qulub untuk memperbaiki dirinya, agar dia tidak jahil tentang agamanya. Demikian pula termasuk karakter Habibullah adalah al-mudabadhilina fiyya. Orang-orang senantiasa memberikan bantuan dan sokongan terhadap saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah. Oleh karena itu di antara sebab-sebab inilah ya, seseorang akan meraih dan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara hikmah dan buah serta manfaat ketika seorang Allah cintai di dunia demikian pula di akhirah yang pertama adalah Allah jaga lisannya Allah jaga pandangannya Allah jaga pendengarannya Allah jaga anggota tubuhnya dari terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu dalam hadis yang sahih mutafakun alaih Aurahul Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis qudusi kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku kata Allah, orang-orang Allah cintai, faqad adantuhu bil harb. Maka sungguh kata Allah, aku akan mengumumkan peperangan terhadap orang tersebut wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilai mimma Dan tidaklah ada seorang hamba yang berusaha untuk dekat kepadaku kata Allah dengan sebuah amalan, dengan sebuah aktivitas ya, yang paling aku cintai melainkan ketika dia mengamalkan dan menyempurnakan apa apa yang aku wajibkan kepadanya. Itu perkara-perkara yang wajib dia tunaikan. Ini amal yang paling Allah cintai. Kemudian berikutnya kata Allah, "Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan ketika hamba tersebut terus berusaha untuk dekat kepadaku, beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru biha wa idahu allati yabtishu biha ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولن استعاذني لأعيذنه kata Allah yang apabila aku mencintai hamba tersebut maka aku jaga pendengarannya aku jaga penglihatannya demikian pula tangannya demikian pula kedua kakinya Allah jaga dari jatuh dalam perkara-perkara yang haram Demikian pula apabila dia meminta kepadaku, kata Allah, la'utiyannah, maka sungguh aku akan berikan permintaannya, permohonannya tersebut. Demikian pula apabila dia meminta perlindungan, maka pasti aku akan lindungi dia. Ayuhal muslimuna ibadallah. Di antara buah yang lain, ketika seorang Allah cintai, ketika seorang telah menggapai dan meraih mahabbatullah adalah Allah jadikan masyarakatnya kaum muslimin, kaum mukminin mencintainya dan menerima kehadirannya. Ini tanda Allah cinta kepadanya. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi kata Nabi alaihi salatu wassalam Nabi mengatakan dalam hadis tersebut "Idza ahabba Allah al-'abda nada Jibril alaihi salam faqala inni uhibbu fulan فأحبه أو فحببه Kata Allah atau kata Nabi Sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang maka Allah memanggil malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan inni uhibbu fulanan sesungguhnya aku mencintai si fulan fahbibhu maka cintailah dia fayunadi Jibril fi ahli sama kemudian Jibril Ya. Ketika menyambut seruan Allah mencintai hamba tersebut, maka Jibril memanggil malaikat-malaikat yang lain yang menjadi penduduk langit. Kemudian seraya mengatakan, Innallaha yuhibbu fulanan fuhibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka para malaikat semuanya mencintai orang tersebut. Kemudian, summa yudha'u lahul qabul fi ahli al-ard. Yang kemudian ketika para malaikat telah memutuskan kecintaannya kepada orang tersebut, maka Allah jadikan penerimaan di antara masyarakatnya, di antara kaumnya terhadap orang tersebut, mencintai dia, loyal kepadanya, sayang kepadanya. Wallahu taala alamu bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang meraih dan menggapai mahabbatullah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid dan sunnah. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.